<clears throat> Suatu hal yang harus menjadi bahan renungan buat kita. yaitu suatu pertanyaan ma'asyiral muslimin mengenai nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Bisa saya mengatakan semua atau hampir semua di antara kita diberikan oleh Allah nikmat Islam tanpa kita pernah memintanya. Bukankah demikian? Ya. Mayoritas kita atau hampir keseluruhan dari kita diberikan oleh Allah nikmat Islam ini tanpa pernah kita memintanya. Kita dilahirkan dari orang tua yang muslim dan muslimah. Maka ma'asyiral muslimin apa salahnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berharap dimatikan, diwafatkan di atas Islam sebagaimana sepantasnya kita selalu memintanya. Allah memberikan kepada kita nikmat Islam tanpa kita pernah memintanya. Maka perbanyaklah permintaan kepada Allah agar kita semua diwafatkan di atas Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama dua ayat yang pendek dalam bacaan tapi dia luas dalam makna. Dua ayat yang ringkas akan tetapi dalam makna dan kandungannya. Para ulama rahimahumullah sampai menulis beberapa buku khusus mengenai dua ayat ini. Dan ternyata ma'asyiral muslimin dua ayat ini pernah menyebabkan salah seorang ahli tafsir salah seorang ulama tafsir menangis dari selesai sholat maghrib sampai sholat isya beliau adalah al-allamah al-syekh Muhammad Amin al-shanqiti pengarang kitab tafsir yang terkenal Adwa'ul Bayan dua ayat ini ma'asyarul muslimin walaupun pendek akan tetapi di dalamnya mencakup mengenai adab-adab berdoa mengenai kaidah-kaidah berdoa syarat-syarat berdoa bahkan sebab-sebab terkabulnya doa Bahkan lebih daripada itu dia juga mengandung sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Dua ayat yang pendek tapi begitu banyak kandungannya. Maka ma'asyiral muslimin marilah pada kesempatan malam hari ini kita mencoba sebatas kemampuan kita mengkaji dua ayat yang mulia tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55 dan 56 Silakan bapak-bapak dan kaum muslimat membuka Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an terjemahan yang ada di masjid kita surat Al-A'raf ayat yang ke-55 dan 56 tersebut ada pada halaman 100 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ringkas pendek dan tidak panjang Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfahu wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin di dalamnya terkandung adab berdoa, syarat-syarat berdoa, kaidah-kaidah berdoa, sebab-sebab terkabulnya doa, sebab-sebab ditolaknya doa. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, kita artikan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita artikan secara berkata, Ud'u rabbakum Berdo'alah Kepada Rabb kamu Tadarru' dengan penuh perendahan hati Wahufyah dan penuh Dan dengan mengecilkan suara Merendahkan suara Innahu la yuhibbul mu'tadin Sungguhnya dia Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu dan janganlah kalian melakukan perusakan. Fil ardi di atas permukaan bumi. Ba'da islahiha setelah dilakukan perbaikannya. Wad'uhu dan berdoalah kepadanya. khaufan dengan penuh rasa takut wa tama'an dengan penuh rasa harap inna rahmatallah sungguhnya rahmat Allah qarib sangat dekat minal muhsinin dari orang-orang yang berbuat kebaikan ini ma'asyara muslimin artian secara perkata artian secara perkata ternyata ma'asyara muslimin ayat-ayat Al-Quran mengena di dalam hati sesuai dengan pemahaman dan keimanan seorang hamba. Makin dalam dia memahami ayat-ayat Al-Quran, maka dialah yang paling beruntung dengan Al-Quran itu sendiri. Makin dangkal pemahamannya dengan Al-Quran, maka dialah yang paling merugi dengan Al-Quran itu sendiri. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sakit mau meninggal dunia, beliau tidak mampu lagi keluar ke masjid menjadi imam. Beliau perintahkan put istri beliau Aisyah yang mana dia adalah putri Abu Bakar Beliau perintahkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, tolong sampaikan kepada ayahmu untuk mengimami manusia." Apa jawaban Aisyah? "Ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun raqiq." Fa idza qara'a al-Qur'an ma yusmi'un nasa illa buka'. Ya Rasulullah, bapak saya Abu Bakar adalah seorang yang halus perasaannya. Apabila dia membaca Al-Qur'an, maka tidak ada yang dia perdengarkan kecuali hanya tangisan. Kenapa Abu Bakar Siddiq menangis di saat Al-Quran dibaca? Atau di saat beliau membaca Al-Quran? Karena beliau memahaminya. Kenapa kita tidak menangis? Karena kurangnya pemahaman kita. Bukan karena kuatnya fisik kita, kebalnya hati kita, tidak. Karena Al-Quran ini pada dasarnya tidak turun pada suatu gunung kecuali akan hancur. tidak jatuh pada bumi kecuali akan terbelah. Dahsyatnya Al-Quran. Yang menyebabkan kita tidak merasakan kedahsyatan Al-Quran, yaitu kurangnya ilmu kita dengan Al-Quran. Sehingga iman kita tidak muncul sebagaimana pernah muncul pada diri orang-orang saleh. Maka ma'asyur muslimin, di sini kita akan mengkaji Al-Quran tersebut apa kandungan yang ada di dalamnya dengan meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita artikan ayat kita ini secara perkata. Allah berfirman, "Ud'u" berdoalah bentuk perintah. Berdoalah, memintalah. Ma'asyiral muslimin, kata yang pendek ini, mintalah. Kalau seandainya kita baca lewat begitu saja, kita akan merasakan biasa. Tapi kalau kita renungkan, kita kaji maknanya, ternyata luar biasa. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk berdoa, meminta kepadanya. Begini ma'asyurah muslimin, saya contohkan. Kalau seandainya ada seorang majikan punya dua orang bawahan punya dua orang karyawan. Karyawan yang pertama atau si A adalah karyawan yang begitu pembangkangnya. Kita jadi bos, ada anak buah kita, karyawan kita pembangkang. Disuruh gak mau. Kalau gajian cepat. Malah kadang korupsi di belakang menggunjingin kita. Pokoknya pada dirinya terdapat segunung kedongkolan buat diri kita. Karyawan yang kedua, si B. Dia adalah karyawan yang patuh. Yang menuruti apa yang kita sampaikan. Secara manusia, kita akan berkata kepada karyawan si B, wahai si B, kamu mau apa? saya akan beri. Tapi mungkinkah rasanya kita mengatakan kepada karyawan yang pertama, si A, karyawan yang pembangkang ini, wahai si A, kamu mau apa? Saya akan beri. Mungkinkah kita mengatakan demikian? Jawabnya tidak. Tapi berbeda dengan Allah ma'asyur muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, minta kepada aku. Wahai hamba-hambaku, berdoa kepadaku, minta apa saja. Padahal hamba-hamba Allah tersebut sangat banyak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini ma'asyiral muslimin? Apa di balik semua ini? Kalau pula bukan menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu diri kita sendiri. Kita berbuat dosa siang dan malam. Kita sering melupakan Allah siang dan malam. Walaupun demikian, Allah tetap berkata kepada kita, Wahai hambaku, minta kepadaku. Aku akan beri. Masya Allah. Ini tidak lain, tidak bukan menunjukkan apa? Menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah berkata kepada hamba yang durhaka kepadanya, kamu durhaka, jangan berdoa. Gak pernah. Tapi Allah selalu mengatakan, berdoalah, mintalah kepadaku. Allah Akbar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ma'asyirul muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menunjukkan kemuliaan seorang mukmin kemuliaan seorang mukmin terletak pada doanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aakum. Katakan ya Muhammad. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Katakan, "Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Sungguh Rabbku tidak akan memperdulikan kamu kalaulah bukan karena doamu. Berarti ma'asyil muslimin Allah memperdulikan kita karena doa kita. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah mau memperdulikan hidup kita, mau memperdulikan mati kita dan mau memperdulikan di saat kita dibangkitkan kepadanya. Kemudian kembali ke ayat kita Allah berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kepada Rabb kamu. Allah mengatakan Rabb kamu menunjukkan tauhid. Berdoalah, mintalah kepada Rabb kamu. Allah tidak mengatakan mintalah kepada nabi-nabi, berdoalah kepada wali-wali, berdoalah kepada malaikat-malaikat. Tidak, tapi berdoa hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pada zaman sekarang orang berdoa mintanya kepada selain Allah. Perhatikan Bapak-bapak yang pergi umrah, pergi haji, di saat ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berdoa di hadapan kuburan Rasul. Kiblat dibelakangi, ngadapnya ke kuburan berdoa, ya Rasulullah, tolong anak saya disembuhkan ya Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi perbuatan demikian masyarakat muslimin. Tapi manusia melakukannya. Allah berfirman dalam ayat ini, "Ud'u rabbakum." Berdoalah, mintalah kepada Rabb kamu. Bukan kepada selain Allah. Allah mengatakan rabbakum, arti Rabb pencipta, pemelihara, penjaga. Mengingatkan manusia yang sepantasnya kamu berdoa memintanya kepada yang menciptakan kamu. <coughs> Masa kamu berdoa kepada yang tidak menciptakanmu? Mana akal sehat? Tatkala seorang hamba berdoa meminta kepada makhluk, meninggalkan berdoa kepada Sang khalid berdoa kepada yang dicipta dan meninggalkan doa kepada Sang Pencipta. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tadarruan maknanya tadallulan wastikana dengan penuh perendahan diri dengan penuh mengecilkan diri Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan ilhahan fil mas'alah berdoalah kamu dengan mengulang-ulangi permintaan Ini makna tadarru'. Dan memang ma'asyiral muslimin di antara adab berdoa yaitu hendaklah seseorang berdoa dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau di dunia saja ma'asyiral muslimin ada orang meminta kepada kita tapi dia nyombong. Apa yang kita sebut kepada orang tersebut? Hah? Ada orang minta tapi dia nyombong. Ini nggak beradab. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala adab berdoa kepada Allah yaitu dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya adalah hamba yang lemah, maka tolonglah saya ya Allah. Mulai dengan kata-kata merendahkan diri, saya hamba yang lemah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau dikejar oleh Firaun, beliau lari ke Madian, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya adalah hamba yang miskin terhadap apa, apa terhadap kebaikan yang kau turunkan kepada saya. Beliau merendahkan diri. Nabi Adam alaihi salatu wassalam terkala beliau diturunkan ke atas permukaan bumi, beliau berdoa kepada Allah memulai dengan apa? Merendahkan diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri merendahkan diri. Beliau tidak mengatakan, Ya Allah, kami telah banyak ibadah. Ya Allah, kami telah banyak sujud. Tidak, itu meninggikan diri. Beliau mengatakan malah sebaliknya, kami telah banyak menzalimi diri sendiri. Makanya adab di dalam berdoa merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khufyah. Khufyah maknanya la jahar dengan merendahkan suara bukan mengeraskannya berdoa bukan dengan mengencangkan suara di dalam hadis diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an beliau berkata rafa'an nasu aswatahum fid du'a dahulu para sahabat meninggikan suaranya di dalam berdoa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذين تدعون إن الذي تدعونه سميع قريب Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat pelanlah kalian terhadap diri kalian. Sungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada. Tapi sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Apa yang berdoa meninggikan suara? Apakah yang kita panggil, yang kita mintai, Rabb yang tuli? Tidak. Allah yang maha dengar. Belum kita mengucapkannya masih terlintas dalam hati kita. Sudah didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak mengajarkan kita berdoa dengan meninggikan suara. Dan berdoalah dengan mengecilkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kita kembali ke ayat kita Allah berfirman, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Akhir ayat ini mengandung makna sebab-sebab tidak terkabulnya doa, yaitu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Di antara perbuatan yang melampaui batas yaitu di dalam doa Bagaimana bentuk doa yang melampaui batas itu berdoa dengan meninggikan suara dan berdoa dengan tidak merendahkan diri. Dan yang lainnya kita akan terangkan nanti insya Allah. Ini ayat yang ke 55. Kemudian ma'asyil muslimin, ayat yang ke-56 Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Ini yang harus kita perhatikan. Saya artikan secara perkata, wala tufsidu dan janganlah kamu melakukan perusakan fil ardi di atas bumi. Perhatikan ma'asyiral muslimin ada dua kalimat yang hampir sama tapi tidak sama. Yang pertama wala tufsidu fil ardi ayat kita sekarang ini. Yang kedua, wala tufsidu al-ard. Beda. Janganlah kamu membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Ini yang maknanya wala tufsidu fil ard. Ayat kita sekarang ini. Yang kedua, wala tufsidul ard dan janganlah kamu merusak bumi. Nampak bedanya, ma'asyal muslimin? Yang pertama, jangan kamu melakukan perusakan di atas bumi. Maka maknanya Allah melarang segala bentuk hal yang merusak. Walaupun yang dirusak itu bumi ataupun selain bumi. Di atas bumi jangan kamu berbuat sesuatu yang merusak. Yang kedua, wala tufsidul ard, maknanya jangan kamu merusak bumi. Dan Allah tidak berfirman dengan yang kedua ini. Kenapa demikian? Ma'asyur muslimin, karena saya ingin menerangkan kepada kita bahwasanya firman Allah ini wala tufsidu fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Kerusakan yang dimaksud di sini luas. Bukan cuma merusak bumi saja. Kebanyakan orang mentafsirkan ayat ini dengan makna Allah melarang kita menebang pohon secara liar merusak air, merusak udara. Yang ditafsirkan cuma bentuk merusak bumi. Bumi saja yang dirusak yang dilarang. Tidak. Di sini Allah tidak mengatakan wala tufsidul ard. Akan tetapi wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi. Apapun yang kamu rusak. Baik yang kamu rusak itu adalah bumi itu sendiri atau yang kamu rusak tersebut adalah agama Allah. Kamu merusak agama Allah di atas permukaan bumi. Bagaimana merusak agama Allah? Merusak agama Allah yaitu dengan menambah-nambahnya. Dengan berbuat bid'ah. Ini merusak agama Allah. Kalau di sini saya boleh bertanya, mana yang lebih fatal, merusak agama Allah atau merusak dunia Allah? merusak agama Allah lebih besar. Lebih fatal. Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu merusak, melakukan perusakan di atas permukaan bumi. Kemudian di antara bentuk melakukan kerusakan di atas permukaan bumi yaitu berbuat dosa dan kemaksiatan. Merusak bumi juga. Perusakan juga. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa di atas permukaan bumi ini, maka akan bisa menimbulkan kerusakan di atas bumi. Sebagai contoh, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguhnya hajar aswad yang di mana? Yang di Mekah, di Ka'bah, diturunkan ke atas permukaan bumi dahulu warnanya adalah warna putih. Apa kata Rasulullah? Fasawadahu zunubu bani Adam. Maka hajar aswad tersebut menjadi hitam disebabkan dosa anak Adam. Menunjukkan bumi bisa rusak karena dosa dan kemaksiatan. Bukankah di akhir zaman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tatkala kerusakan makin merajalela, maksiat makin tersebar luas, maka pada saat tersebut bumi mulai rusak. Tatanan bumi mulai rusak. Bukankah kata Rasulullah di antara tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi gempa? Dan apakah sudah mulai terjadi zaman sekarang? Masya Allah. Disebabkan karena dosa. Rusak kering-kering, sungai-sungai akan kering. Kemudian kerusakan tersebut bukan cuma di dunia, akan tapi juga di alam atas sampai matahari tidak lagi terbit pada tempat semula dari timur, akan tapi dia akan terbit dari barat. Menunjukkan apa masyarakat muslimin? Bahwasanya dosa menyebabkan bencana Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah ada musibah yang menimpamu kecuali disebabkan karena usahamu, karena perbuatanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa adalah bentuk kerusakan yang kita dilarang. Maka setiap hamba yang dia berbuat dosa, maka dia lagi melakukan kerusakan di atas permukaan bumi wala fil ardi ba'da islahiha dan janganlah kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi setelah dilakukan perbaikan wad'uhu khaufan wa tama'a dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut takut doa tidak dikabulkan takut dari hukuman Allah wa tama'a dengan penuh rasa harap Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau seandainya pada ayat yang ke-55, di ujung ayat yang ke-55 kita katakan tadi di sana terdapat keterangan sebab-sebab doa tidak dikabulkan, pada ujung ayat yang ke-56 terdapat keterangan sebab-sebab terkabulnya doa. Ini yang kita akan terangkan nanti insya Allah di dalam menerangkan faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam dua ayat ini Bi'idnillah. Ma'asyurah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua ayat ini kita mengambil beberapa poin atau beberapa faedah ilmiah, beberapa kesimpulan atau pelajaran. Yang pertama kedudukan seorang hamba di sisi Rabbnya sesuai dengan doanya. Sesuai dengan doanya. Keterangannya sebenarnya cukup panjang karena doa itu terbagi dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Tapi intinya ma'asyiral muslimin seorang hamba nilainya di sisi Allah bisa dilihat dari doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang taat kepada Allah ditemukan dia akan banyak berdoa. Dan begitu pula sebaliknya, hamba yang selalu berbuat dosa ditemukan hamba tersebut sangat-sangat jarang berdoa. Sangat jarang berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang saya katakan tadi, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Surat Al-Furqan ayat 77. Katakan, sungguhnya Rabbku tidak akan memperdulikan kamu kalaulah bukan karena doa. Didoalah, doa kitalah yang menyebabkan Allah memperdulikan kita. Doa kitalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Makanya ma'asyiral muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tinggi di dalam umat Rasul ini ditemukan mereka adalah orang yang paling sangat banyak berdoa kepada Allah. Sangat banyak berdoa. Sampai Salah seorang salaf rahimahullah mengatakan, sungguh saya meminta di dalam doa saya bahkan sampai saya meminta garam. Minta apa bapak-bapak? Minta garam. Ya Allah berikan saya garam. Apalah susahnya beli garam. Tapi bukan permasalahan susahnya untuk mendapatkan garam atau tidaknya, tapi dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafasnya dia gantungkan kepada Allah. Setiap harapannya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ma'asyar muslimin garam begitu murahnya, begitu gampang mendapatkannya, tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Makanya para sahabat sangat banyak berdoa kepada Allah. Sahabat putus sendalnya, sering saya sampaikan, ingin dibawa ke tukang sol, tukang jahit, mereka istighfar ya Allah, Sebaiknya si antar ke sana apa yang ke sini? Menunjukkan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Kita paling berdoa kepada Allah kalau lagi kejepit. Kalau lagi sakit. Padahal Rasulullah bersabda, "Ta'arraf ila Allah fil rakha Ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah di waktu lapang. Allah akan mengingatmu di waktu sempit. Maka sering kita berdoa di waktu sempit, Allah nggak kabulkan doa kita. Kenapa? Karena kita sering melupakan Allah di waktu lapang. Wal'iyadzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, kata Rasulullah SAW, "Laisa syai'un akram Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Faedah yang kedua, Ayat ini menunjukkan gambaran daripada kasih sayang dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang hamba banyak berbuat dosa dan melupakannya, Allah tetap menyuruh mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Ini menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Faedah yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu wajib mengikhlaskan doa hanya kepada Allah satu-satunya. Wajib mengikhlaskan doa kepada Allah satu-satunya. Enggak boleh berdoa minta kepada selain Allah. Suatu kesyirikan dan penyelisian terhadap apa yang selalu kita ucapkan dalam salat kita iya karena budu iya karena stai. Maka doa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, di dalam ayat ini terdapat adab-adab berdoa. Di antaranya yaitu berdoa dengan penuh tadarru' wa khufiyah dengan penuh perendahan hati dan mengecilkan merendahkan suara terkandung makna di sana doa dengan hati yang hampa tanpa hati doa dengan lisan saja dia merupakan salah satu penyimpangan di dalam doa. Dalam doa entah apa maknanya yang jelas amin. Amin, amin. Masya Allah. Ini nggak tadarru namanya. Kita tidak diperintahkan yang seperti ini. Kita diperintahkan Udu'u rabbakum tadarru'an dengan penuh rasa harap. Gimana mau rasa harap maknanya saja nggak tahu. Amin orang, amin pula kita. Yang diaminkan orang kita. Wa khufiyah dengan merendahkan suara. Sahabat ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terdapat asar dari seorang tabi'in Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengarkan ma'asyur muslimin. Berdoa dengan mengecilkan suara dan penuh dengan rasa harap ini mendukung kepada keikhlasan. Bagaimana para sahabat? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Kata beliau, "In kana rajul laqad jama'a quran wa ma yash'uru bihi nas." Kata beliau, dahulu seseorang, itu para sahabat dia telah menghafal Al-Quran. Wa ma yash'uru bihin Dan gak ada seorang pun yang tahu. Maksudnya apa masyarakat muslimin? Beliau membaca Al-Quran, menghafalnya, tapi dengan apa? Menyembunyikannya. Gak pengen orang lain tahu. Ini sahabat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak untuk diumumkan. Enggak untuk ditambah namanya dalam titelnya dalam nama Al-Ustaz Fulan bin Fulan Al-Hafidh. Ada kata-kata Al-Hafidhnya pula. Menunjukkan dia apa? Hafal Al-Quran. Tidak seperti ini. Sahabat Rasul, sungguh seseorang dia telah hafal Al-Quran dan tidak ada seorang pun yang tahu. Wa in rajul laqad faquha al-fiqh al kathir wa ma yash'uru bihi nas Dan seseorang telah memahami pemahaman yang dalam tapi manusia gak ada yang tahu. وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده زوار وما يشعرون به dan sungguh ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah melakukan salat malam yang panjang sementara di rumahnya ada tamu dan tamu tersebut tidak mengetahuinya tamu tersebut tidak mengetahuinya saya pernah sampaikan Amr Al-Mulai wa Amr Al-Mulai puasa Nabi Daud 20 tahun istrinya nggak tahu. Subhanallah. <clears throat> Walaqad adrakna akwaman ma kana 'ala al-ard min 'amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirr fayakunu 'alaniyatan abada. Sungguh kami kata Al-Hasan Al-Basri telah bertemu dengan suatu generasi yaitu generasi para sahabat Rasulullah Wasallam. Yang mana kalau seandainya mereka mampu melakukan suatu amalan secara tersembunyi, maka mereka tidak akan pernah melakukan secara terang-terangan. Kalau seandainya mampu dilakukan secara tersembunyi, maka mereka tidak pernah mau melakukannya apa? Dengan keterang-terangan. Ini keikhlasan masyarakat muslimin. Walakad kanan muslimuna yajtahiduna fid du'a wa ma yusma'u lahum sawt in kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim sungguh kami telah menemukan mereka para sahabat yang mana mereka bersungguh-sungguh di dalam berdoa memperbanyak ibadah doa dan tidak ada suara mereka yang terdengar kecuali hanya tarikan nafas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ini sahabat Rasul mereka berdoanya bukan sekali dua kali tapi apa yajtahidun, bersungguh-sungguh, sering. Tapi tidak ada yang mendengar doa mereka. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين yang demikian karena Allah telah berfirman berdoalah kepada Rabb kamu dengan penuh rendah hati dengan suara yang kecil sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا dan yang demikian karena Allah pernah memuji seorang hamba yang saleh yang mana dia berdoa kepada Allah dengan suara yang kecil apa kata Allah Subhanahu wa taala idnada rabbahu nidaan khafiyya tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang rendah yaitu hamba Allah Nabi Allah yang mulia Nabi Zakaria wa kafaya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya Ma'asyil muslimin ini pentingnya kita menjaga keikhlasan di dalam berdoa Faedah yang keselanjutnya. selanjutnya diambil dari firman Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yang ada dalam ayat 56 jangan kamu melakukan perusakan di atas permukaan bumi diambil suatu pelajaran atau faedah Allah melarang segala macam bentuk perusakan di atas permukaan bumi baik merusak bumi itu sendiri atau merusak agama Allah atau melakukan dosa dan kemaksiatan. Bahkan meninggalkan doa itu sendiri adalah bentuk perusakan di atas permukaan bumi. Meninggalkan berdoa itu bentuk perusakan di atas permukaan bumi. Perhatikan, Bukankah pada ayat yang ke-55 Allah mengatakan berdoalah kalian. Ayat 56 jangan kalian berbuat kerusakan. Apa yang dikandung maknanya di sini? Kata sebagian para ulama, di sini terkandung makna apabila kalian tidak berdoa, maka kalian melakukan perusakan di atas permukaan bumi. Menunjukkan Apabila kita tidak berdoa, kita lagi melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Karena doa kita sendiri merupakan sebab yang besar atas banyaknya kebaikan dan penghalang banyaknya kejelekan. Maka meninggalkan doa adalah suatu kerusakan tersendiri di atas permukaan bumi ini. Kemudian ma'asyil muslimin faedah selanjutnya Diambil dari firman Allah akhir ayat yang ke-56, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di sini terkandung makna sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebab terkabulnya doa. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di antara rahmat Allah yang dekat kepada orang-orang baik apa? Yaitu rahmat terkabulnya doa. Maka terkabulnya doa itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Makna dekat di sini ma'asyiral muslimin yaitu orang-orang yang berbuat baik sering doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun kadang ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah karena ada hikmah yang Allah inginkan. Sebagaimana ada juga orang yang tidak baik tapi doanya dikabulkan. Siapa contohnya? Yaitu seperti orang-orang yang dizalimi walaupun dia kafir doanya dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Akan tetapi biasanya doa yang sering dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang selalu berbuat berbuat baik. Makanya sering saya mengambil contoh gampang seorang yang taat, yang rajin, yang rajin sholat, rajin beribadah, rajin mengingat Allah, begitu mau tidur, mau tidur baca Bismillah, Bismillah Allah ahya, tidur. Alhamdulillah, dalam tidurnya datang syaitan atau jin ingin mengganggunya, Allah jaga dia. Bangun segar. Padahal dia tidur di tempat yang ditakutkan oleh manusia. Berbeda dengan si B, sholatnya malas, korupsinya rajin, berzikirnya jarang, mau tidur komat kamit, ayat kursi, baca ini. Lagi tidur, masih juga diganggu oleh syaitan. Menunjukkan doanya apa? Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Al-ihsan ma'asyiral muslimin. Berbuat baik tersebut baik pada diri orang yang berdoa ataupun pada doanya. Di sini ada dua macam. Berbuat baik pada diri orang yang berdoa itu syarat terkabulnya doa yaitu dengan taubatnya ini bentuk berbuat baik. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia muhsin. Atau dengan dia mengkonsumsi makanan yang halal, pakaian yang halal, minum yang halal. Karena di antara penghalang terkabulnya dosa yang besar yaitu makan makanan yang haram, makan makanan yang haram. Maka masyarakat muslimin segera bertobat kalau seandainya masa muda dulu ada makanan haram di rumah kita bersihkan. Gak ada guna makanan Arab haram tersebut walaupun bernilai harganya dibandingkan terkabulnya doa. Mana yang mahal? Doa yang dikabulkan atau harta yang haram? Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk berbuat baik pada diri sendiri yang dia adalah sebab terkabulnya doa yaitu berdoa dengan penuh rasa harap penuh penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berputus asa di dalam berdoa ini adalah bentuk al-ihsan fil nafs berbuat baik pada diri sendiri atau yang kedua dia berbuat baik pada doanya berbuat baik pada doanya bagaimana bentuk berbuat baik pada doa yang mana dia adalah syarat terkabulnya doa yaitu diantaranya dia berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Berdoa pada waktu-waktu mustajab seperti pada hari Arafah, seperti pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, seperti pada bulan Ramadan itu sendiri, seperti pada hari Jumat, waktu-waktu mustajab di saat hari yang terakhir antara eh, asar dengan maghrib pada hari Jumat di waktu sahur atau pada tempat-tempat yang mulia seperti di Mekah di Masyairul Hajj atau pada kondisi-kondisi yang mulia seperti saat turunnya hujan Masyairul Muslimin hujan turun waktu mustajab dia adalah waktu yang mustajab. Alhamdulillah negeri kita sering sering hujan. Ini rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat berudu, setelah berudu antara azan dan iqamah, di saat sujud, waktu-waktu mustajab, kata Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah yaitu di saat dia sujud, maka perbanyaklah doa, lebih pantas untuk dikabulkan. Di saat seorang berbuka, Di saat seseorang bersendirian di tengah malam. Di saat sakit. Di saat mengunjungi orang sakit. Berdoakan saudara yang tidak ada di hadapan kita. Atau di saat musafir. Lakukan perjalanan. Doanya mustajab. Atau doa dari orang tua. Dan banyak lagi keterangan-keterangan mengenai berbuat baik di dalam doa. Berbuat baik di dalam doa. Atau berdoa dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang terakhir diambil dari firman Allah Inna, innahu la yuhibbul mu'tadin sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas menunjukkan perbuatan melampaui batas adalah sebab tidak terkabulnya doa. Perbuatan melampaui batas adalah sebab tidak terkabulnya doa. Melampaui batas pada apa saja? Pada dua hal. Melampaui batas pada doa atau melampaui batas pada diri orang yang berdoa. Yang pertama saya terangkan yaitu perbuatan melampaui batas di dalam berdoa. Seperti seseorang berdoa dengan yang kita sebutkan tadi meninggikan suara atau dengan tidak penuh merendahkan diri ini bentuk melampaui batas dalam doa maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia sebab tidak terkabulnya doa atau doa dalam rangka memutuskan tali silaturahim tidak boleh tidak boleh atau sebagaimana di dalam suatu riwayat saat bin Abi Waqqas pernah mendengar anak beliau berdoa, "Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepada Engkau sorga dan istana putih yang ada di sampingnya, dan saya memohon perlindungan daripada neraka dan rantai-rantainya dan belenggu-belenggunya dirincikan." Kata saat gak seperti itu. Cukup engkau mengatakan Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma ilaiha min qaulin aw amali ya Allah sungguhnya aku memohon sorga kepadamu dan apa yang bisa mendekatkanku kepadanya daripada amalan dan perkataan dan aku mohon perlindungan daripada neraka dan apa yang bisa mendekatkanku kepadanya daripada amalan dan perkataan doa-doa yang seperti ini doa-doa yang mu'tadin doa-doa yang melampaui batas atau seperti seseorang berdoa minta dikekalkan sampai hari kiamat Ya Allah, berikan saya usia sampai akhir zaman. Atau berdoa minta jadi nabi atau jadi malaikat. Ini nggak boleh. Ini adalah bentuk mu'tadin. Melampaui batas di dalam berdoa. Dan dia adalah sebab tidak terkabulnya doa. Kemudian yang kedua dan terakhir. Yaitu melampaui batas pada diri orang yang berdoa. Jadi orang yang berdoa tersebut apabila dia melampaui batas, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas dalam diri sendiri yaitu dengan melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman seperti seseorang yang berdoa sementara dia bersuudzon kepada Allah. Apa makna bersuudzon? Berburuk sangka kepada Allah. Dia berdoa mesti nggak dikabulkan oleh Allah. Ini buruk sangka kepada Allah. Dia minta kepada Allah, tapi dia yakin apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk berburuk sangka, nggak boleh. Seorang mukmin di saat dia berdoa dia harus berharap dan dia yakin Allah kabulkan. Kalau dia berdoa sementara hatinya yakin tidak dikabulkan, padahal doanya doa yang benar, dia yakin tidak dikabulkan, maka dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah sampai meninggalkan di, menyebabkan dia meninggalkan doa, nggak mau lagi berdoa. Udah capek saya berdoa, nggak juga dikabulkan. Dulu rajin berdoa, ya Allah, bukakan pintu rezeki, ya Allah buka miskin terus. Akhirnya nggak mau lah berdoa lagi dari dulu sampai sekarang seperti ini terus. Nggak mau saya berdoa, akhirnya meninggalkan doa. Nggak boleh. Ingat, saya tersentuh mendengar nasihat uh, seorang sahabat, eh, seorang tabi'in, Sufyan bin Uyainah, rahimahullah. Nasihat yang tajam ma'asyur muslimin, maka dengarkanlah. Apa kata beliau? La yamna'anna ahadukum minad du'a. Ma ya'lamu min nafsih فإن الله أجاب شر الخلق إبليس لعنه الله إذ قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين Janganlah, kata beliau, salah seorang di antara kamu tidak mau lagi berdoa. Disebabkan apa yang dia ketahui pada dirinya dia berhenti berdoa masyarakat muslimin nggak mau lagi berdoa ah nggak dikabulkan Allah juga. Jangan. Kenapa? Dengar, ini dia perkataan yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah pernah mengabulkan doa makhluk paling jelek, paling jahat yaitu iblis. Tatkala iblis berdoa kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 36 dan 37, "Wahai Rabbku, tunda aku sampai hari kiamat." Allah berkata, engkau termasuk orang-orang yang aku tunda. Iblis saja ma'asyiral muslimin dikabulkan oleh Allah doanya. Apalagi kita. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan doa. Jangan sekali-kali kita meninggalkan doa. Kemudian yang kedua, di antara bentuk melampaui batas pada diri sendiri itu dengan mendolimi. Kalau tadi mendolimi diri sendiri, yang kedua yaitu mendolimi orang lain. Sering mungkin kita berdoa, kemudian doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi disebabkan karena kita mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain. Lalu orang lain tersebut mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Takutlah kamu dengan doa orang yang didolimi Sesungguhnya antara doanya dan Allah tidak ada batasnya. Orang yang kita zalimi tersebut berdoa mengangkat tangannya kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis yang sahih? La ansurannaka walau ba'dain. Saya akan tolong kamu, saya akan bela kamu walaupun setelah beberapa waktu. Hati-hati. Hati-hati dengan doa orang-orang yang kita zalimi. Kalau seandainya doa tersebut dikabulkan oleh Allah, maka binasalah kita. Bahkan bisa saja kebinasaan tersebut bukan cuma di dunia, tapi sampai kepada akhirat. Apalagi ma'asyarul muslimin, orang yang kita zalimi itu sendiri adalah orang tua kita. Atau guru kita sendiri. Subhanallah. Dia tunjukkan kita jalan. Kita mendurhakainya di belakang. Kita menghibahinya di belakang. Para ulama rahimahumullah menerangkan bahwasanya durhaka itu dua. Durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada guru. Bentuk durhakaan masyarakat muslimin. Maka apabila seseorang melihat doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspadalah mungkin ada orang-orang yang didolimi tersebut lagi mendoakannya lagi mendoakannya sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya menutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengenai doa orang-orang yang didolimi apa kata beliau? Ma'a'zam al-farq. nam Alangkah besar perbedaan kata Imam Qayyim rahimahullah. Alangkah besar perbedaan antara seseorang yang dia tidur Sementara ada mata-mata yang tidak tidur pada malam tersebut lagi mendoakan kebaikan buat dirinya. Alangkah besar perbedaan dirinya dengan seseorang yang dia tidur sementara ada mata-mata manusia yang dia bangun lagi mendoakan kecelakaan buat dirinya. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak takut? Hati yang sehat akan takut. Dengan doa orang yang kerdil, orang yang kecil tapi dia lagi berdoa meminta kepada Allah yang Maha Besar. Dia bangun di tengah malam mendoakan kecelakaan buat kita. Siapa di antara kita yang nggak takut? Kita tidur di malam hari dia bangun di penghujung malam mendoakan kecelakaan ya Allah celakakan dia ya Allah binasakan dia ya Allah masukkan dia ke dalam neraka ya Allah sesatkan dia subhanallah sesatkan dia kalau sampai ada orang yang doa sesatkan dia maka hancur dunia dan akhirat kita maka masyarakat muslimin begitu besarnya doa orang-orang yang diberi begitu besarnya doa orang maka apabila suatu saat kita berdoa dan berdoa kepada Allah dan doa kita tidak dikabulkan juga oleh Allah. Kita minta dilapangkan rezeki, rezeki kita sempit terus. Kita minta diselamatkan dari lilitan hutang, tapi hutang malah makin melilit kita. Maka segera koreksi diri kita. Segera kita melihat apakah ada orang yang kita zalimi agar kita segera meminta maaf kepadanya sebelum doanya telah dirubah oleh Allah menjadi petaka adab yang turun dari langit Wal'iyadzubillah.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 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم